Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa khamisuha ghuslu rijlaini bi kulli ka'bin min kulli rijlin lil ayati au mashu khuffaihima bi syurutihi wa yajibu ghuslu batini thuqbin wa syaqqin far'un law dakhalat syaukatun fi rijlihi wa dhahara ba'daha وجب قلعها وغسل محلها لأنه صار في حكم الطاهر في حكم الظاهر صار في حكم الظاهر فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوءه ولو تنفط في رجله أو غيره لم يجب غسل باطنه ما لم يتشقق فإن تشقق وجب غسل باطنه ما لم يرتتق Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم wal تعلم تعليم الإفادة والاستفادة والنفع نفع بجلسنا yang kelima daripada furudul wudu Ghaslu rijlaihi membasuh kedua kakinya kulli ka'bin ba bimana ma'a ai ma'a kulli ka'bin bersama setiap mata kaki min kulli rijlin dari setiap kaki lil ayah karena ayat famsahu bi ru'usikum wa arjulakum au mashu khuffaihima bi syurutihi atau bisa mengganti dari membasuh kakinya dengan mengusap kedua khufnya bi syurutihi dengan syarat-syaratnya. Nah, di sini di Fathul Mu'in ini tidak dibahas masalah masah al khuffain. Cuman setiap uh, kitab lain dibahas di situ masah al khufain mengusap dua khuf dengan syarat-syaratnya itu diperbolehkan. Bahkan di situ jelaskan di kitab ya lebih daripada 70 riwayat yang memperbolehkan masah al-khufain. Wajibu Wajibu ghuslu batini thagabin wa shaggin dan wajib membasuh bagian dalam sagop, lobang, wasyagin dan pecah-pecah. Sagob bifathil musallasa, Sagobin. Wajibu dan wajib membasuh bagian dalam daripada lobang dan pecah-pecah. Di sini fardu wudhu yang kelima yaitu membasuh kedua kaki bersama mata kaki dan wajib melebihi dari mata kakinya karena tidak akan mungkin sempurna kecuali dengan melebihi sedikit. Maka melebihi itu hukumnya wajib. Kemudian situ diharapkan juga memperhatikan daripada pecah-pecah yang ada di kaki atau lubang yang ada di kaki. Cuman di situ untuk masalah sagop dikasih apa dikatakan sagop wajib dibasuhnya mahal luhu. Ini katanya malam yakun lahuma gaurun fil lahmi. Semenjak tidak sampai pecah itu kakinya sampai ke daging. Kalau sampai ke daging dikatakan apa? Fa in kana lahuma dalik kalau memang itu pecah-pecah sampai menuju daging lam yajib illa ghaslu ma dhahara minas sagab wasyak. Kalau memang sudah sampai ke daging berarti wajib dibasuh yang wajib dibasuh zahirnya saja. Adapun bagian dalam tidak wajib dibasuh. Bedanya sagob dengan syak apa? Kalau sagob itu mustadir, pecah-pecahnya berlubang lobang. E, eh, kalau apa syak itu mustatil, ini pecah. Kemudian di situ sebetulnya ada tambahan di Kurdi itu masalah syak, e, eh, sagob dengan syak itu tafsirnya sebetulnya ada tiga. Yang pertama kalau memang dua-duanya itu cuman ada di kulit, tidak sampai ke daging. Kulitnya pecah, tidak sampai ke daging itu berarti wajib dibasuh lohirnya dan batinnya. Kecuali kalau takut doror, takut bahaya bagi dirinya, tidak wajib cuman diganti dengan tayamum. Kalau sampai tembus ke daging, berarti tidak wajib kecuali membasuh yang lohir saja kecuali kalau tampak cahaya dari sisi lain dipecahai besar kalau pecahnya besar biasanya kalau dikasih cahaya dari sisi lain itu kelihatan cahayanya nah, kalau sampai pecahnya seperti itu berarti besar pecahnya katanya fayajibu ghuslu ihi maka wajib membasuh semuanya hina idin ketika itu maksudnya wajib membasuh lohir dan batinnya jadi Kesimpulannya kalau memang pecah tidak sampai ke daging berarti wajib lohir dan batin. Jadi lobangnya airnya juga harus masuk ke dalam lobang. Kalau memang sampai ke daging tidak wajib. Kecuali kalau sampai bisa tampak cahaya dari sisi lain. Itu wajib lohir dan batin. Jadi ini ya gitu. Kalau ada orang kepanas itu biasanya nggak pakai sendal, itu kan ada pecah-pecah itu ya. Itu namanya syak. Ya, karena bentuknya panjang. Tapi kalau misalnya kena paku dalam ya, cabut pakunya, itu ada lubang ya. Bentuknya bundar. Itu namanya tagob. Ya, jadi kalau itu syak atau tagob, kalau sampai ke daging, itu berarti yang bagian dalam enggak tidak wajib dibasuh. Yang dalamnya, yang daging. Tapi bagian luarnya ya dibasuh. Eh, kalau sampai ke daging. Lah kalau itu melebar, gimana? Kalau misalnya ada lubang, temen buka itu. Kalau disentuh lobi, metu cahayanya. Ya. Kelihatan cahayanya. Lah itu semuanya ya harus di luar. Itu seperti berarti itu e, terowongan itu berarti itu. Gitu. Jadi eh, ini maksudnya eh, kalau semenjak di situ ada eh, apa namanya eh, lobang atau pecah digosok-gosok lah. Sekiranya air itu bisa masuk. Ya, itu dia. Eh, Farun. Ini masalah syaukah, masalah orang kena duri atau kejojo dom masalahnya. Far'un lauda khalat syaukatun fi rijlihi wa dhahara Seandainya masuk syaukatun duri atau semisalnya duri seperti jarum fi rijlihi di kakinya wa dhahara dan tampak sebagiannya. Wajib uha maka wajib mencabutnya itu duri atau yang semisalnya. Wa ghaslu mahalliha dan membasuh tempatnya yang sudah dicabut tadi wajib membasuh tempatnya annahu sara fi hukmil dhahir karena itu tempat sudah menjadi hukum dhahir. Karena itu apa lubang sudah menjadi hukum dhahir. Fa istatarat kulluha kalau sudah tertutup semuanya jarumnya masuk sampai ke dalam sampai nutup Sorot fi hukmil batin maka itu sudah menjadi hukum batin fayasih wudu'uhu maka sah wudunya walaupun tidak dibasuh, walaupun tidak dicabut karena sudah masuk ke dalam. Ini yang dimaten. ini pendapat sahib Fatul Mu'in. Pengarang Fatul Mu'in tidak membahas, cuman membahas kalau memang kelihatan ujung yang lain, zaharat ba'duha ada tampak sebagiannya, berarti wajib dicabut. Dan wajib membasuh daripada yang lobang setelah dicabut tadi. Kalau memang masuk ke dalam, berarti tidak wajib dibasuh sah wuduknya. Ini pendapat Fatul Mu'in. Di situ ada pendapat Ibn Hajar, Imam Romli, lain-lain. Di situ ditafsil. Adapun pendapat Ibn Hajar, idaja wazat idaja wazat al-jild ilalaham jika melebihi kulit sampai ke daging. Maksudnya jawat syaukah tadi itu melebihi itu syaukah sampai masuk ke daging jarum atau duri tadi ya. Duri atau apa e, jarum tadi masuk sampai tembus ke daging. Sampai tembus ke daging masuk ke dalam iktafa bi dohir, dhahir. Maka cukup membasuh yang dohir saja. Wa in kana dhahiran, walaupun ujung yang lain masih kelihatan tampak. Berarti tidak wajib dicabut, berarti cukup membasuh yang dohir tok. Wa illam tagussa fil batin kalau seandainya tidak masuk ke dalam, tidak sampai ke daging, wajib bagol uha, maka wajib mencabutnya. Wa ghassala mahallaha wa ghasslu mahalliha dan membasuh tempatnya yang lubang tadi. Jadi kalau Ibn Hajar pendapatnya kalau memang sudah masuk ke daging tidak usah dicabut, wis cukup dibasuh yang terakhir saja. Kalau masuk ke daging dicabut kalau memang kalau memang tidak masuk sampai ke daging, berarti kalau memang tampak kepalanya, tampak ujung yang lain, berarti wajib dicabut. Wajib dicabut dan wajib membasuh daripada yang lobang. Ini pendapat Ibn Hajar. Kalau Imam Romli tidak ditafsir masalah tembus ke daging atau tidaknya. Annaha kata Imam Romli, laukanat bihaitsu law bagia bagiya maudi bagia maudi uha sukba seandainya dicabut dan itu tempat yang setelah dicabut akan tersisa terbuka, maksudnya berlobang, wajib alaihi gol'uha, maka wajib, wajib mencabutnya. Dilihat, kata Imam Romli. Kalau memang inti cabut, lobang enggak? Oh lobang, berarti wajib dicabut. Liyasiha wudu'uhu supaya sah wudunya. Wa illa kalau memang tidak, fala. Kalau memang dicabut sekiranya nutup kembali, ya bisa usah cabut biarkan sah wudunya dibasuh dohirnya saja. Lalu terus kok tahu dari mana bagia ya bagia ya maudhi'ah sukba atau tidak? Kalau dicabut bisa tetap lobang atau menutup. Kata Imam uh, Imam, Imam Romli di sebagian fatwahnya dia mengatakan kalau dia ragu fi kauni mahaliya ba'dal gol iyabqa mujawafan aula al aslu adami tajawuf wa adami wujubi ghasli ma dhahir. Kalau memang tidak tahu ini bakal lobang atau tidak setelah dicabut, ya kalau memang dia ragu, ya berarti tidak wajib dicabut al aslu adam. Berarti aslinya tidak ada lobang. Berarti sah lohirnya saja. Itu tafsir daripada pendapat Ibn Hajar dan Imam Romli. Matan tidak dipisah. Cuman tetap mereka sepakat semuanya kalau itu jarum atau duri masuk ke dalam dan menutup tidak ada khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat berarti apa? Wajib membasuh lahirnya saja, adapun batin tidak wajib. Itu tafsir daripada uh, apa ini uh, perbedaan pendapat yang ada. Kemudian kalau memang tadi kan dikatakan Ibn Hajar kalau masuk sampai ke daging, ya kalau masuk sampai ke daging kan tidak wajib dicabut ya tidak wajib dicabut pendapat Ibn Hajar. Berarti wajib membasuh lahirnya saja. Berarti sah wudhunya. Cuman untuk masalah sholat tidak sah. Karena dia mutasil binajis. Berarti ada di antara badan dia yang mutasil binajis berarti sholatnya nggak sah. Wudhunya sah. Cuman sholatnya nggak sah. Berarti apa? Dicabutan. Setelah wudhu dicabut sah wudhunya. Cuman sholatnya nanti harus wajib dicabut. Kemudian permasalahan lain di sini walau tanafato seandainya tanafato tanafato itu melenting apa bahasa ini? melenting ya melenting karena kena panas sampai melembung di dalamnya itu ada air walau tanafato fato rijlin seandainya melenting di kaki atau selain kaki melembung aja seandainya melembung ya Firijlin di kaki awgeri atau selain kaki. Lam yajib ghuslu batinihi, maka tidak wajib membasuh batinnya. Tidak wajib dipecah. Tidak wajib dipecah, tetap membasuh lahirnya saja. Malam yatasyaggaq semenjak tidak pecah. Kalau melembungnya tadi pecah, berarti wajib dibasuh lahir dan batinnya. Itu syarat fa in tasyaggaq katanya kalau seandainya pecah wajib membasuh batinihi wajib ghuslu batinihi wajib membasuh batinnya malam yartakik semenjak tidak yaltahim lengket atau cekat kalau memang dia ada melenting melembung ketika belum pecah ya berarti dibasuh lahirnya saja cuman ketika pecah berarti wajib lahir dan batinnya semenjak itu tidak kulit tadi tidak menempel. Kalau sudah melekat, menempel, berarti tidak wajib kecuali membasuh lohirnya saja. Kemudian tadi permasalahan untuk membasuh kaki. Permasalahan untuk membasuh kaki itu katanya ada tambih di sini di Anatu Talibin Ketika orang setelah wudhu membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap rambut, kemudian ketika membasuh kaki biasanya kan di tempat wudhu masjid-masjid itu ada tempat membasuh kaki sendiri itu. Nah, ketika dia setelah wudhu di tempat lain kecuali kakinya di tempat midyaah, tempat untuk membersihkan kaki biasanya di sebagian masjid itu ada. Nah, kalau dia membersihkan kaki di situ itu yang paling bahaya ketika dia merubah niat. Kadang-kadang orang ketika masukkan kakinya di situ untuk membersihkan kakinya dari kotoran. Nah, ketika dia niatnya untuk membersihkan kakinya dari kotoran, ini sorif daripada niatul wudhu. Berarti tidak cukup. Itu sorif daripada niatul wudhu, berarti tidak cukup. Terus siapa? Ya wajib apa niat lagi wudhu, kemudian basuh kakinya. Nah, kecuali kalau dia niat untuk membasuh kaki atau niatnya nggak lupa dia tetap membasuh kaki dengan niat wudhu. Atau dia memutlakan, yang penting basuh kaki. Maksudnya apa? Basuh kaki, mari ya setelah dia wudhu belum basuh kaki, yang basuh kaki di situ. Nah, itu sah. Cuman yang yang yang bahaya kalau dia niatnya membasuh kotorannya yang ada di kaki. Nah, itu berarti sorif liniatil wudhu. Karena itu sangat penting itu, banyak yang terjadi seperti itu. Ya wes ada pertanyaan? Ini mau bertanya bagaimana kalau ada luka di tangan atau di kaki, terus itu diperban. Diperban apa wajib dibuka atau gimana? Itu kalau luka. Kadang perban itu terjadi karena patah tulang yang tidak ada luka, tapi di situ disepalek atau di digif. Itu bagaimana cara berwuduknya? Terima kasih. Iya. Itu sebetulnya masuk dalam pembahasan tayamum ya itu masuk dalam pembahasan tayamum masalah, masalah jabiroh. Nanti masalah jabiroh di situ ketika ada orang tangannya terluka atau yang lainnya diperban. Gimana ini hukumnya? Wajib dibuka. Wajib dibuka kecuali kalau seandainya membahayakan dirinya. Ketika membahayakan dirinya dari siapa? Khobar dari kabar dari dokter yang sigoh. Ini tidak boleh dibuka. Kalau dibuka bisa tambah luka atau bisa bahaya infeksi atau yang lainnya, ah, berarti di sini tidak wajib dibuka. Tidak ah, wajib dibuka, cuman gimana cara wuduknya? Ya dengan tayamum nanti mengganti daripada uh, apa di bawah ya apa apa kulit yang di bawah tempat wuduk yang di bawah daripada perban tadi. Cuma nanti tartibnya itu di bab tayamum sebetulnya. Jadi dia wuduk masalah tangannya yang di perban berarti basuh wajah. Setelah basuh wajah, basuh tangan yang sehat. Baik yang di tangan ada perbannya itu yang sehat dibasuh, kemudian tangan yang lainnya juga dibasuh, kemudian tayamum dia. Tayamum pengganti daripada kulit anggota wudhu yang di bawah perban tadi. Setelah tayamum diteruskan daripada anggota yang lain. Nah, itu, itu pembahasan tayamum sebetulnya. Nah, wajib dicabut atau tidaknya nanti ada. Nanti panjang itu ya pembahasannya. Aksan akan kita bahas ada di bab tayamum nanti. Ada yang ya, lain? seperti sebagian dari anggota wudhu ya, seperti kena pisau kemudian dikasih endiplas gitu ya. Itu gimana caranya supaya wudhu tanpa membuka endiplas tadi gitu. Itu nanti akan dibahas itu, ya, masalah. Ini kan masalah Jabiro. Iya. iya. Walaupun sekecil itu sebetulnya. Masalah Jabiro semuanya itu. Jadi ada pembahasan, ada yang wajib untuk menggodok, ada wajib, ada yang tidak wajib untuk menggodok. Nah, kalau kita bahas sekarang panjang itu sebetulnya. Jadi asal kita akan bahas di bab tayamum. Masih lama bab tayamum. Sudah hampir kok. Jadi ada berkaitan dengan waktu menaruh perban tadi itu dan juga berkaitan ditaruh di mana. Itu akan dibahas itu.